Ah, tadi sholat di soft entah soft berapa itu di belakang sana. Satu, dua, tiga. Eh, hanya tiga soft mungkin di belakang sana. Nah, tadi itu eh, di depan anak soft anak-anak kecil berderet dari sekitar enam atau tujuh orang. Nah, eh, soft soft anak itu yang soft di depan anak dengan soft di depannya lagi jaraknya cukup jauh jadi e, menyalahi takorub as-sufuf. Nah, nah, dengan ini saya ingin mengingatkan imam untuk menjalankan sunnah sebagai imam dan juga ikhwan butuh ilmunya ini uh, me merapikan dan merapatkan soft, mengatur soft itu sunnah jadi imam jangan misalkan komat langsung ya sudah takbir gitu. Nah, kita tahu bersama hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Padahal itu makmumnya jamahnya sahabat. Ahlul ilm. Ya. Rasulullah SAW perhatian yang mengatur soft mereka. dan begitu. Ya. Begitu pula kita tahu misalkan bagaimana Umar di masa hanya ketat sekali mengatur soft. Ini jadi sunnah ini jangan ditinggalkan. Jadi imam memang eh, bagian dari kesempurnaan pahalanya insya Allah. Semakin menyempurnakan pahala dia sebagai imam ketika menjalankan tugas ini. Jadi butuh kesabaran. Jalan kanan, kiri, menembus soft ke belakang kalau perlu. Ya sambil mengomando sawu sufufakum tarosu ya taros itu artinya rapatkan sof ya kaabil kaab tempelkan mata kaki dan mata kaki sejajarkan tempelkan sebenarnya sahabat melakukannya sahabat itu menempelkan mata kakinya dan mata kakinya sehingga betul-betul lurus ya mangkib bil mangkib bahu dengan bahu tempelkan sejajarkan taruh itu makna tarosu wa Takorobu itu maksudnya satu soft dengan soft di belakangnya dan seterusnya itu berdekatkan, jangan berjauhan. Ya. Soft-soft itu butuh berdekatan, berdekatan, jangan jauh jaraknya gitu. Nah, nah ini imam di sini butuh kesabaran untuk e, mengamalkan e, sunnah ini. Nah, dan di sini anda lihat kan ada beberapa ikhwah juga yang bertugas membantu ya menjaga anak-anak dan mereka itu juga bisa membantu di belakang untuk ikut menata uh, soft yang mengarahkan anak-anak dan ini untuk dirapikan softnya jadi satu soft dengan soft berikutnya ya eh, butuh dekat karena itu tadi takorobu taros atau takorobu takorobu itu maknanya dekatkan satu soft dengan soft yang lainnya jangan berjauhan dan terkait dengan itu, ini yang anak lihat tadi. Nah, jadi Allah di depan soft anak-anak itu ada yang batal keluar dia. Sudah. Tanpa anda bisa cegah karena jauh dari anak. Anak mau tahan gini tidak mungkin. Anak itu maju ke depan sampai tujuh langkah. Jauh sekali softnya memang renggang. Akhirnya dia anak-anak taunya mengisi, menutupi celah. Jalan dia tujuh langkah itu anak hitung. Nah, saya itu ada yang batal lagi, maju lagi. Nah, padahal melangkah itu gerakan dalam sholat juga ada kriterianya. Gerakan itu tidak boleh banyak dan berturut-turut. Jika kita mengacu kepada hadis, ya kata ulama, ya sekitar satu atau dua langkah saja. Andaikan sampai tiga, ya mungkin tiga. Satu, dua langkah dan semisalnya. Ini sampai berapa langkah tadi? Nah, itu. 6 sampai 7 langkah. Gara-gara takorubus sufuf tadi ditinggalkan. Nah, uh, Nabi alaihi salatu wassalam ketika sholat gerhana. Ya, gerhana matahari di waktu duha. Nah, Nabi ketika sholat diperlihatkan surga. Nabi maju ya, maju selangkah ya. Begitu, semisal itu maju untuk memetik eh, memetik buah anggur ya, tapi tidak berhasil. Nah, Tayyib dan berikutnya tiba-tiba diperlihatkan neraka Nabi mundur kaget Ya. jadi itu dalil melangkah ringan tidak masalah satu langkah dua langkah juga hadis Nabi Alaihissalam sengaja sholat di atas mimbar mengimami sahabat. Di atas mimbar kan tiga tangga, ya tiga tiga tingkat dua tiga di atas paling tinggi. Berdiri takbiratul ihram membaca ruku di atas ya tidal. Nah, ketika tidak sujud kan tidak mungkin sujud di mimbar kan? Di hadis itu disebutkan Nabi mundur turun ke tanah untuk sujud di tanah. Berarti berapa langkah? Hah? Dari dari tingkat tiga itu satu dua dasar kemudian menyamping ke ke samping kiri sah satu berarti berapa langkah Ti, tiga maksimal sekitar itu nah ini tadi eh, dua orang dua anak itu yang melakukan sampai enam tujuh langkah gara-gara taba'udus sufuf berjawannya soft di depannya dan soft dia. Nah, jadi ini dengarkan ya anak-anak ya, ini semangat, masya Allah. Tapi ada, harus ada ilmu. Nah, jadi jalan dalam sholat itu nggak boleh terlalu banyak, satu dua langkah saja. Jika memang seperti tadi kejadiannya, lain kali jika softnya jauh begitu, tidak terjangkau dengan tiga langkah misalkan, sudah jangan ditutup karena malah batal sholatnya jalan ke situ. Nah, ya itu maslahat menutup soft karena ada terjadi celah, tetapi jika tidak melanggar, ya tidak melakukan gerakan yang e, melanggar yang bisa membatalkan e, sholat. Oleh karena itu di sini ikhwah semua sudah faham anak-anak juga jadi di, diukur ya diukur softnya itu satu dan yang lainnya ya yang terjangkau sekitar tiga langkah gitu jika memang mau ditutup ke depan jadi butuh didekatkan nah